السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الحمد لله الذي شرفني بأن أكون بينكم اليوم في هذا المقام هذا المسجد الطيب الطاهر لحضور احتفال الذكر الأعظم أو الاستغاثة العظمى والاستغاثة دائماً تكون عبر حبيبه المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام لتصل الى الله عز وجل طاهره مطهره let me say in english that i'm very honored today that i am with you here in this holy mosque for that event which cannot be except through Prophet Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam to reach to Allah subhanahu wa ta'ala. dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di mana pada pagi hari yang berbahagia ini kita sama-sama dapat kumpul di masjid yang suci, di masjid yang begini penuh dengan keberkahan, di masjid yang di dalamnya penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala saya merasa sangat terhormat pada hari ini kita berada di dalam masjid ini dengan dihadiri oleh ribuan kaum muslimin dalam rangka kita ikut menjunjung kebesaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Don't think that our presence here is not observed by Prophet sallallahu alaihi wasallam because he said وهو أصدق القائلين من صلى علي مرة صلى الله بها علي عشرة Whoever makes salawat on me, Allah give him ten salawat, ten prayers on him, send ten hasanat on that person. وهو أصدق القائلين قال أنا حي طري في قبري من صلى علي صليت عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض علي أعمال أمتي فإن وجدتها خيرا حمدت الله وإن وجدتها غير ذلك استغفرت له means everything is observed by Prophet sallallahu alaihi wasallam. Whatever we do to reach Allah subhanahu wa ta'ala has to go through Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, jangan pernah kita berpikir bahwa keberadaan kita di sini tidak diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah kita rasakan bahwa kehadiran kita di tempat yang suci ini tidak mendapatkan perhatian oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Beliau bersabda dan sebenar-benarnya adalah sabda beliau, "Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi asyra salatin." Barang siapa yang bersalawat kepada Nabi satu kali, maka Allah akan memberikan salawat dan rahmat kepadanya sampai sepuluh kali. Nabi SAW alaihi wasallam juga bersabda, Aku meskipun berada di dalam kuburanku, tetapi aku adalah orang yang hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku akan senantiasa ingat kepada mereka yang salawat kepadaku. Di dalam hadis yang lain Nabi bersabda, setiap hari di, di, diberikan kepadaku apa yang telah dilakukan oleh umatku. Dilaporkan kepadaku amal-amal yang dilakukan oleh umatku. Apabila aku dapati amal-amal mereka baik, maka aku akan memuji Allah. Tetapi apabila aku dapati amal-amal umatku penuh dengan dosa, aku mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita diperhatikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. We cannot see angels, but angels are present. لا يمكن أن نرى الملائكة ولكن الملائكة موجودون هنا هذا أمر الله ما جلس قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة If a group of people sitting together angels comes on them they come in circles means there are angels who are present here that also means that there are spiritual powers, spiritual connections from Rouhani people who are present here and you cannot see them. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, memang kita tidak pernah bisa melihat para malaikat. Tetapi malaikat melihat setiap manusia. Malaikat melihat setiap kita di dalam sebuah hadis dikatakan tidak ada sebuah tempat yang menyebut nama Allah kecuali malaikat hadir bersama mereka. Kita tidak melihat malaikat berada di tempat ini, tetapi malaikat melihat kita semua di tempat ini. Orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan spiritual juga mereka hadir di tempat ini untuk menyaksikan mereka yang melantunkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala qaal kuntum ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allah Subhanahu wa taala said you are the best ummah that you have been sent calling for good and preventing bad Allah is giving us that label. It's like a brand name. He's making the Ummah Nabi the best Ummah, أفضل الأمة, أخير الأمة, آخر الأمة. The last nation that came with Prophet وسلم, is you. Allah is saying to you, يقول لنا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر But we cannot see this today. We are doing the opposite. We are doing تأمرون بالمنكر وتنهون عن المعروف. And this is our problems today, Muslim problems around the world. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Allah berfirman kalian wahai umat Muhammad adalah sebaik-baik umat yang pernah dikeluarkan oleh Allah untuk segenap umat manusia memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar banyak hadis-hadis yang mengatakan bahwa umat Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala umat yang paling afdal umat yang paling mulia umat yang terakhir yang Allah ciptakan bagi umat manusia ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita untuk menjadi umat yang terbaik hendaklah kalian memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Tetapi apa yang kita saksikan pada hari ini ayuhal ikhwan yang kita saksikan adalah sebaliknya di mana kebaikan diperintahkan, di mana kebaikan dicegah dan kemungkaran diberikan keleluasaan untuk menjadi hal-hal yang dilakukan oleh umat ini. what we are seeing today is that Muslims are being labeled as not moderate people. We are being labeled as terrorists. And this is against Islam. We must stand up and say we are against every bad action, every terrorist action, every extremist action, Prophet ﷺ, for all his life in Mecca, he didn't raise a sword against anyone. He was abused by his people, by his tribes. He never came against them. But he was extending his hand to understand Islam. Let us extend our hands to everyone to understand Islam, not to be closed-minded. You are coming for love of Prophet here. Show love to Allah subhanahu wa ta'ala and to His Prophet by carrying the message of moderation of Islam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, hari ini kaum muslimin diberikan label sebagai orang-orang yang teroris. kaum muslimin hari ini diberikan label, diberikan sebuah gelaran sebagai teroris, orang-orang yang ekstremis, yang melakukan segala sesuatu yang menentang kedamaian. Seharusnya kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan yang bersifat terorisme dan ekstremisme. Karena itu bertentangan dengan agama. Nabi kita Muhammad SAW ketika hidup di Mekah dan di Madinah dialah yang mendapatkan serangan-serangan dan perlakuan buruk dari kaum musyrikin dan orang-orang munafikin. Tetapi dia tidak pernah melakukan hal yang serupa kepada mereka. Yang dia ulurkan adalah tangan perdamaian, yang dia ulurkan adalah kesejahteraan, yang dia ulurkan adalah bagaimana memberikan yang terbaik kepada umat manusia. Kaum muslimin tidak boleh menjadi orang yang close minded di mana akal pikirannya dia tutup Dia hanya ingin melakukan hal-hal yang bersifat ekstremisme dan terorisme. Ini yang harus kita lakukan kepada kaum muslimin dan non muslimin bagaimana kita mengulurkan tangan perdamaian dan kesejahteraan kepada mereka. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل فيما قتل There will be coming a day that will be the sign of the last days that people don't know why they've been killed. And those who are killing, they don't know why they are killing. This is what we are seeing today. Muslims are killing each other, revenging from each other. There is no rahmah in the heart anymore. And this is not Islam. Islam is the message of Allah, is heavenly message. Leave it to Allah subhanahu wa ta'ala and say, Allahu Akbar. Allah take your revenge. Don't take it by yourself. فمن أصلح و... فمن عفا وأصلح فأجره على الله. Who forgive and make peace, He will take his reward from Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, di dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La tadhhabud din hatta ya'ti yawmun la ya'riful qatil fi ma yaqtul wa la ya'riful maqtul fi ma qutil." Nabi bersabda akan datang suatu hari di mana Manusia bingung. Kenapa mereka membunuh dan kenapa mereka dibunuh? Kenapa yang satu membunuh dan kenapa yang lainnya dibunuh? Hari itu kata akan datang kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang kita saksikan sekarang ini. Kita tidak mengerti kenapa si fulan membunuh si fulan dan kenapa si fulan dibunuh oleh si fulan. Inilah apa yang dilakukan oleh kaum muslimin hari ini yang kita saksikan di dunia sekarang ini mereka membunuh satu sama lain. Sepertinya rahmat telah dicabut dari hati mereka. Tidak lagi memiliki rasa kasih sayang kepada sesama mereka. Padahal agama ini datang dengan penuh kasih sayang dan rahmat bagi seluruh alam semesta. Di dalam sebuah riwayat di dalam Al-Qur'an dikatakan, sebaiknya apabila kita pun mengalami hal yang serupa, kita berikan maaf kepada mereka yang melakukan hal tersebut kepada kita. Karena itulah tujuan agama. Kita katakan Allahu Akbar, biarlah Allah yang yang membalas mereka, bukan kita yang menyimpan dendam terhadap mereka. We face difficulties نواجه صعوبات جمة من كل مكان وهذه إرادة الله ومكروا ومكر الله They plan and Allah plans. Why? For the best of our, for the best of the ummah. Don't think when we have problems means we are bad people or we want to take revenge. No. Don't take revenge. Because listen to what Prophet صلى الله عليه وسلم said. إن الأمة المحمدية أمة بينها لأن عذابها في الدنيا It is said that the nation of Muslim Ummah is, um, is a mercy Ummah. And that's why Allah subhanahu wa ta'ala to clean them, He makes them to have problems and difficulties. And that's why Prophet sallallahu alaihi wasallam said in the hadith, قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة ولا حساب إنما عذابها في القتل والزلازل والفتن رواه الإمام أحمد في مسنده That my ummah in the judgment day will go to paradise Allah will not ask them anything. He will send them clean. Why? Their, their punishment is in dunya. Allah cleaned them in dunya by earthquakes, by killings, by confusions. This is the azab of the ummah, and this is what we are seeing. 350,000 died in, in, in Aceh by earthquakes. Allah is cleaning the whole ummah. They were savior for the rest of Indonesia. They saved Indonesia, these people. Allah took them to clean the rest. So they are the scapegoat. They carried the responsibility of all of us. Yeah. And Allah sent them to paradise because they are shuhada, all of them. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, hari ini kaum muslimin menghadapi berbagai berbagai persoalan, berbagai macam bencana dan berbagai macam cobaan. Semuanya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu sudah tertulis rapi di sisi Allah. Jangan pernah kaum muslimin kecewa dengan hal-hal yang terjadi seperti itu. Dan tidak perlu mereka melakukan balasan kepada mereka yang melakukan hal tersebut kepada kaum muslimin. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mungkin mereka coba untuk menipu daya Allah dan dan Allah lah yang akan membalas tipu daya mereka. Dan Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah ummah marhumah. Umat Nabi Muhammad adalah umat yang disayangi oleh Allah umat yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini mereka memang diuji oleh Allah dengan berbagai macam bencana, peperangan, banyaknya terbunuh di antara mereka, terjadinya di sana sini gempa dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa apa yang terjadi dalam diri umat ini adalah sebuah cobaan dari Allah karena Allah ingin membebaskan mereka daripada siksa api neraka. Umat ini, umat Nabi Muhammad akan dibebaskan dari siksa api neraka. Karena itu bencana yang mereka terima di dunia ini adalah dalam upaya membersihkan mereka dari daripada azab kelak nanti di hari akhirat. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal seperti itu bahwa bencana di sana sini ada gempa terbunuhnya kaum muslimin dan sebagainya yang mengakibatkan banyaknya kaum muslimin yang mati itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala ingin membebaskan umat ini kelak nanti di hari kiamat dari bencananya. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita di antara orang-orang seperti itu. Ayuhal muslimun rahimakumullah. Kita saksikan bagaimana apa yang terjadi di Aceh. 350 ribu umat Islam kemudian hilang dan menjadi korban dari sebuah gempa yang besar. Ketahuilah bahwa mereka semuanya adalah orang-orang yang syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka diambil oleh Allah karena ingin menyelamatkan semua kaum muslimin yang ada 200 juta di Indonesia ini. Allah ambil mereka karena Allah ingin membersihkan kita semuanya. Karena ingin Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan semua kita di akhirat karena itu Allah Subhanahu wa taala mengambil sebagian untuk menyelamatkan yang lain. 350 ribu yang Allah ambil tetapi yang Allah akan selamatkan adalah 200 juta lebih. Ini adalah apa yang kita saksikan di bumi Indonesia dan ketahuilah bahwa mereka adalah orang-orang yang gugur di sisi Allah Subhanahu wa taala. One of the biggest scholar, ahad ulama muslimin وأحد أولياء المسلمين هناك فرق بين العالم وبين العالم الولي العالم الولي هو العالم الذي تذوق من العلوم الإلهية حيث قال الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا كل من عند الله I will explain that uh, uh, أفسر هذه الآية لاحقا أما ذاك الولي هو مظهر هذه الآية هو من مظهر مظاهر هذه الآية هو عنده تأويل التأويل هو علم الأذواق ليس علم الأوراق علم الأوراق هو العلم الذي يعلمونه في الجامعات وفي المعاهد وفي المدارس الإسلامية أما علم الأذواق هو علم التربية تحت إشراف مرشد كامل There is a big difference between knowledge of papers and knowledge of taste. Knowledge of taste has to be taught by a guide that raise you up with that taste, beautiful taste, not the, the taste and the علم الأوراق the knowledge of paper is what they, they teach you in universities or Islamic schools or Imam and Khatib or, or whatever they are teaching that is علم الأوراق it is dry هي علوم ناشفة ليس فيها ذوق إلا تعليم الشريعة والفقه وهذا اضطراري لكل مسلم مفروض على كل مسلم ولكن هناك علم الأذواق كأبا يزيد البسطامي حيث نخبر قصة من قصصه إن شاء الله Bapak Bapak dan Ibu-Ibu yang kami muliakan, beliau ingin membawakan sebuah cerita dari seorang aulia, dari seorang wali kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya kita bedakan dahulu apa itu wali dan apa itu alim. Ada dua kategori. Yang satu disebut orang alim dan yang kedua disebut orang wali. Apa bedanya? Alim adalah orang-orang yang tahu ilmu al-awraq. Sementara wali adalah orang-orang yang tahu ilmu al adwaq Ilmu al-awraq artinya ilmu-ilmu yang ada di kitab-kitab, yang ada di buku-buku, yang diajarkan di berbagai sekolah dan universitas. Sementara ilmu al-adwaq yang dimiliki oleh para wali adalah ilmu yang mereka rasakan karena mereka menghirup sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang mereka dapatkan karena mereka merasakan lezatnya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu al adwaq ini adalah di antara yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an ketika Allah menyebut tentang ayat-ayat yang mutasyabihat. Allah mengatakan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna. Ada orang-orang kata Allah yang disebut sebagai orang-orang yang memiliki ilmu yang sangat dalam yang sudah sampai ke dalam lubuk hati mereka di mana mereka senantiasa berkata kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu al-adwaq adalah ilmunya para wali karena kedekatan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ilmu aurat, ilmu buku adalah orang yang dapat mempelajarinya lewat universitas, lewat sekolah dan sebagainya. Tetapi ilmu adwaq adalah ilmu yang harus diambil lewat bimbingan seorang mursyid, lewat bimbingan seorang wali, lewat bimbingan seorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang di dalamnya ada sebuah rasa yang manis, bukan sebuah ilmu yang semata-mata kering, ilmu yang senantiasa bermain di wacana dan sebagainya. Di antara orang yang memiliki ilmu al-adwaq adalah seorang wali besar yang bernama Abu Yazid al-Bistami. Ilmu al-awraq is explained, expressed كما كانوا يقرؤون المولد النبوي الشريف الآن ومدح النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأناشيد والمدائح كلها كانت مدح للنبي صلى الله عليه وسلم وقراءة المولد في علم الأوراق ليس في علم الأزواق في علم الأزواق عندما تقرأ المولد النبوي الشريف أو تمدح النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تكون حاضرا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أي تراه ويراك هذا علم الأذواق ولا تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يذكر اسمه لا يحضر لذلك كانوا ينشدون في الماضي عندما ينشدون القصائد النبوية كانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم أمامهم وهذا هو الفرق بين علم اليوم وعلم الأمس اليوم علم الجهل علم الجهل في الأمس العلم الحقيقي في المشاهدة مشاهدة النبي صلى الله عليه وسلم Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, perbedaan selanjutnya antara dua jenis ilmu al-awraq dan al-adwaq. Ilmu al-awraq adalah ilmu yang ada di dalam buku, Sementara azwaq adalah ilmu yang didapatkan dari rasa manisnya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita mendengar bacaan Maulid. Kita mendengar pujian-pujian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa Lewat syair-syair yang indah, qasidah-qasidah yang menyayat hati. Tetapi ada dua hal yang bisa kita saksikan di sana. Kalau seandainya yang kita baca adalah sekedar tulisan-tulisan yang ada di dalam buku, yang di dalamnya ada pujian Nabi, itu adalah ilmu awraq. Kalau seandainya yang kita lantunkan adalah qasidah-qasidah dan syair-syair pujian kepada Nabi yang memang menyayat hati, tetapi itu adalah ilmu awraq. Para aulia ketika membaca syair atau qasidah, mereka merasakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadir di hadapan mereka. Mereka melihat Nabi dan Nabi melihat mereka. Itulah ilmu adwaq yang dirasakan oleh para aulia ketika mereka memuji Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi hadir bersama mereka menyaksikan apa yang mereka puji nabinya dan apa yang mereka lantunkan syair untuk nabinya. Ilmu adwaq ini dulu ada dulu dirasakan oleh para aulia Dan nampaknya sekarang hanya sedikit orang-orang yang memiliki ilmu itu. Itulah bedanya antara ilmu orang dahulu dengan ilmu orang sekarang. عندما كانوا في علم الأذواق الأولياء يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم في قصائدهم ومدائحهم يحضرون بحضرته وترى الدموع في عينيهم تسكب سكبا وقلوبهم تدمى من محبة النبي والعشق للنبي صلى الله عليه وسلم اليوم نقف في علم الأوراق لا الدموع في عيوننا ولا تدمى قلوبنا وكلنا أفكار ممزوجة من هنا أو من هناك Today we, we recite Maulid, we recite Qasida, no tears in our eyes, no pain in our hearts for love of Prophet. But before, when they recite, they cry, they cry, they cry, they cry. Today is finished. We are in the last days. This love to Sayyidina Muhammad وسلم, is only by tongue. There is nothing by heart. And that's why Ahlul Bayt are down today. Ahlul Bayt who has to be up today. We are putting them down. We are not giving them any respect anymore. Allah giving them respect. Allah bringing them back with Mahdi alayhi salam. يخرج ولد من أولادي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan Tadi kita membaca maulid memberikan pujian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa Dan terasa sekali bahwa apa yang kita baca masih dalam tahap ilmu al-awraq. Kita tidak merasakan Nabi hadir bersama kita. Tidak kelihatan tetesan air mata tercurah dari mata kita. Hati kita bisa jadi tidak hadir hati kita mungkin merayap ke sana kemari dengan segala macam aktivitas dan pikiran dan khayalan kita. Sepertinya kerinduan kepada Nabi sudah tercerabut dari hati-hati kita. Itulah ilmu aurat yang ada sekarang ini. Dahulu ketika para aulia menyebut nama Nabi Muhammad, mereka rasakan Nabi hadir di hadapan mereka. Mata mereka diuraikan oleh air-air mata yang deras mengalir. Hati mereka terpaut rasa cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? karena kerinduan mereka kepada Nabi mereka bisa saksikan karena azwaq yang mereka miliki sayangnya hari ini kecintaan kepada Nabi semakin hari semakin kurang dari kaum muslimin kecintaan kepada ahlul bait Nabi semakin hari semakin pupus dari hati kaum muslimin padahal mereka adalah aulia Allah mereka adalah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu adalah tanda-tanda di akhir zaman ini. Kecintaan kepada Nabi, kecintaan kepada keluarga Nabi sepertinya luput dari hati kaum muslimin. Padahal salah seorang dari keturunan Nabi yang bernama Al-Imamul Mahdi kelak nanti akan datang membawa kecintaan itu kembali kepada diri kaum muslimin. Amin, Untuk bisa menghadirkan ilmu al-adwaq bukan semata-mata ilmu al-awraq. يخرج ولد من أولادي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا That is coming. Allah is going to fill with Mahdi alayhi salam this whole earth with justice as it is filled with oppression and tyranny. أبا يزيد البسطامي He said, Oh Allah. That's from Ta'wil. Make my body as big as hell. That no one will enter inside except me. That everyone is saved. Allah, Prophet ﷺ asked Abu Hurairah, Ya Aba Huraira, when you recite the ayah, الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا when you recite ويتفكرون في خلق السماوات والأرض what you think what comes to your heart he said what comes to my heart is that that Allah subhanahu wa ta'ala created heavens and earth and this is his greatness he said prophet said تفكر ساعة خير من عبادة يوم Then he asked Ibn Abbas, he said, Ya Ibn Abbas, when you recite that ayah, what do you think? He think when I recite that ayah, I think about everyone on earth, every human being, how Allah subhanahu wa ta'ala made them to think, to move, to, to work, to, to, to do everything. I think about trees, I think about animals, how they are living, not only looking at the universe. He said, تفكر ساعة خير من عبادتي سنة Then he asked Abu Bakr al-Siddiq رضي الله عنه وأرضاه He said, Ya Abu Bakr, when you recite that ayah, what do you think? He, he said, Ya Rasulullah, when I recite that ayah, I think about the ummah. I think about the human being. I say, Ya Rabbi, let all hellfire come on me. I will carry it. Let everyone go to paradise. He said, تفكر ساعة خير من عبادة سبعين سنة. That is ta'wil. That's how Prophet ﷺ taught the Sahaba different understanding of one ayah. These half million, 350,000, they died in Aceh. And 150,000 missing. This is what I heard. Do you think? Do you know what they were saying when they were dying? If anyone knows, raise his hand. Bapak dan ibu kita dengar berita. Ketika terjadi tsunami, 350 ribu orang hilang. 150 ribu confirm pasti meninggal. Yang tercatat begitu. Tahukah kita apa yang mereka katakan sebelum mereka meninggal. Siapa yang tahu boleh tunjuk tangan. Siapa yang tahu apa yang dikatakan oleh mereka yang mati pada waktu tsunami terjadi? Silahkan tunjuk tangan. Yes. Ya Allah. They were saying, Oh Allah, we have been honored to be shuhada. We are honored to be shaheed. في حب الله وحب رسول الله they died as shaheed oh Allah create us another time and we will die another time as shaheed for the sake of other people They were asking that they will be created another time and another time and they will die and they will be created and they will die and be created for the safety of Ummatul Nabi sallallahu alayhi wasallam. That is the meaning of ta'wil, of shahada, real shahada. These ones want all to paradise. They are asking to come back to do the same thing that they will be doing another time earthquake and they go back on behalf of Ummatul Nabi. Take more because they are the they are cleaning the rest of the people. They gave their hearts to the rest. You are happy living. They went to Allah subhanahu wa ta'ala also happy with a better, higher level as shaheed. We are not shaheed. Bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, apa yang dikatakan oleh mereka sebelum mereka gugur? Memang mereka berkata, Ya Allah, Kita merasa sangat terhormat. Mereka berkata bahwa kami merasa terhormat bahwa kami syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang gugur di jalan Allah akan berkata, "Ya Allah, datang datangkan kembali keadaan seperti itu supaya kami syahid kembali." Ulangi lagi peristiwa itu supaya kami merasakan syahid kembali. Terus mereka akan katakan itu. Kenapa? Dengan syahidnya mereka, mereka bisa menyelamatkan banyak orang-orang muslimin. Dengan syahidnya mereka, mereka bisa menyelamatkan banyak kaum muslimin dari bencana, dari segala macam. Sepertinya mereka menyiapkan jalan bagi orang-orang lain untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang gugur di jalan Allah, sementara kita bukan orang-orang yang gugur di jalan Allah. Kita ketinggalan jauh dari mereka. Mereka telah mencapai apa yang mereka dambakan sebagai orang-orang yang sangat terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala said, "La ya'lamu ta'wilahu illa Allah." And then Prophet Adaban stopped. Adab out of respect. He stopped there. Why? Prophet doesn't know Ta'wil? Eh, Allah gave to Prophet everything. أوتيت جوامع الكلم. I have been given the whole Quran. He doesn't know ta'wil. But adaban with Allah subhanahu wa ta'ala, he stopped. Because wow, والراسخون في العلم, الواو is حرف عطف. Is adding الراسخون to Allah subhanahu wa ta'ala. Because it's adding the second sentence to the first sentence. لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. But Prophet, that's why you stay kif there. Because adaban with Allah, you stop. And, the, and what Prophet sallallahu alaihi wasallam said, he continued, والراسخون في العلم يقولون كل آمنا, we believe كل من عند الله. means everything from Allah means if we were giving ta'wil, it's not from us. We are inheriting it. Allah is giving to our hearts through Prophet sallallahu alaihi wasallam. That's why ta'wil. If you are a real alim, you understand that there is ta'wil and that's why mufassirun of Holy Quran, they filled tafsir, thousands of tafsirs are there. From where they brought that? It's from the ta'wil. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, kembali kepada ilmu al adwa yang didapatkan oleh para aulia dari ta'wil. Allah mengatakan la ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang tahu takwil dari sebuah ayat, dari sebuah peristiwa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Warasikhuna fil 'ilmi yaquluna amanna. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca ayat ini sampai pada kalimat la ya'lamu ta'wilahu illallah dia berhenti. Pertanyaannya apakah Nabi tidak tahu takwil? Tidak, Nabi sangat tahu takwil. Tetapi dia beradab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki akhlak yang tinggi, dia tunjukkan adabnya, dia berhenti sampai di situ. Dia berkata warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna Orang-orang yang memiliki ilmu yang sangat dalam hanya berkata kami beriman kepadamu ya Allah. Semua ilmu takwil ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam dapatkan di dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita dapatkan para aulia mampu memberikan takwil. Karena itu lahirlah berbagai macam kitab-kitab tafsir, ribuan tafsir lahir. Kalau hanya ilmu ilmu aurat tidak akan bisa melahirkan seperti itu. Itu adalah ilmu-ilmu ta'wil yang Allah berikan kepada mereka. Today people yakra'un yakra'un al-Quran kama yakra'un qissa. La yadruna ma yakra'un. They recite, they don't know what they are reciting. And then when they finish, they play with the Quran, they put on the floor. They have no understanding of what they are reading. Sahaba, when they were reading, they were going deep into the secret of the verse, if ta'wil. أولياء الله يدخلون في مشاهدة ما يقرؤون. إذا قرأوا عن سيدنا يوسف لو قمنا أو قرأوا عن الإسراء والمعراج يشاهدون الإسراء والمعراج. يشاهدون قصة يوسف يشاهدون كل ما كل شيء أخبر عنه القرآن when they read they see what they are reading like today you can see uh, television they can see or else what is the benefit of reading like a story and today this is what they are doing there is a, a story and that's why when you study under a sheikh you begin to hear what people cannot hear you begin to see what people cannot see. You begin to see here awliya moving. You think you are by yourself here? It's awliya moving here. Every person, كل شخص له سبعة أسماء. Every person has seven names. في سماء الدنيا اسم وفي الست آه، سماوات له ستة أسماء كل مقام له اسم وفي كل اسم سر ينادى يناد ينادي عليه ربه ربه في هذا الاسم بهذا الاسم everyone has seven names in this world or the sama الدنيا the, the, the sama of world has one name. And in the other seven, six uh, heavens, six, the other six, he has in everyone one name. And every name is like a, an ATM card, is like a, a credit card with a PIN number. Allah calls him according to that name, means he is in that maqam seeing these secrets. And that's why if you are in a mi'raj, Every mu'min has a mi'raj. If you are in a mi'raj and you go from one level to another level, your name change. When your name change, mean you are can see classified materials. Classified materials, no one can see it except intelligence people. So you go higher classified materials, you can see higher secrets. Until you become on the top. No one can see what you see. That's why but those who are blind today, they say, oh, there is no such things. How there is no such things? In intelligence, we are blind. We don't know what intelligence has of files on every, on, on every problem around the world. Because we cannot see that. It's a classified material. Also in Islam, in heavenly knowledge, there are classified materials they don't give diamond to children. They give candy, sugar to children. We are getting sugar. We don't get diamond. When we get diamond, we reach high level of classified material. Then we know ta'wil. Now we don't know. Then you can see who is here and who is not here. You think we are alone? Every person has six of himself present here in this majlis. The six other forms, which are spiritual forms, every person he is present here in his dunya form. There is the other six are present with him when they are sitting in zikrullah and praising Prophet sallallahu alaihi wasallam. أيها المسلمون رحمكم الله Ini pembicaraan sangat tinggi, kalau tidak diperhatikan nggak ngerti. Ini pembicaraan orang-orang sufi. Berbahagialah Anda yang bisa hadir pada hari ini mendengar percakapan orang sufi. Saya tidak pasti bisa menerjemahkan semuanya, tetapi saya usahakan sebaik mungkin. Mulana berkata, I don't know what he's saying. <laughs> he is one big one. When Mahdi alayhi salam comes, he is one of the biggest murshid in that time. That time. I, I witnessed that and I am taking that from my Sheikh heart. He is indicating on him that his position is a high position in awliya, between awliyaullah. He is one of the big supporters for Mahdi. This is Hussein Shihab. He doesn't know himself even. Amen. Thank you very much. Ah, I'll translate. Saya terjemahkan yang tadi, bukan yang kedua, yang pertama. <laughs> Haj Mustafa, you translate. you stand up, they will hear you, don't worry. <laughs> Take this. Don't change. <laughs> Ini soal adab. Tidak mungkin Habib Hussein bin Syed mengatakan apa yang dibilang oleh Syaisyam tadi. Ehm, yang kedua atau yang terakhir dikatakan Syaisyam adalah Habib Hussein bin Syed ini adalah salah satu contoh dari orang yang akan diberi masa depan yang besar di sisi Allah. Amin. Dia sendiri tidak ngerti, karena itu dia tidak menganggap dirinya besar. Itu adab. Tetapi Syaikh mengatakan, saya memberi kesaksian dengan mempergunakan hati dari Maulana Syekh Muhammad Nadim Adil Hakani yang memberitahukan kepada saya. Pada saat Imam Mahdi nanti tampil di negeri ini, Husin bin Syihab ini akan menjadi salah satu orang yang paling kuat menyokong dan mendukung dan menjadi Allah pengikut Imam Mahdi Arisa. He's, uh, he cut it down too much because he's jealous. <laughs> Chef bilang, Chef bilang terjemahannya banyak dipotong. Karena beliau cemburu. Astaghfirullah. اللهم صل على سيدنا محمد Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Habib Lutfi sekarang sudah hadir bersama kita. Saya akan terjemahkan bagian yang terakhir beliau ceramahkan. Ayo Al ikhwan, hari ini orang-orang membaca Al-Quran hanya membacanya saja. Mereka membaca Al-Quran mereka membaca Al-Quran seperti mereka membaca buku cerita. Mereka tidak membacanya dengan dalam, mereka tidak membacanya dengan hati mereka. Mereka hanya membacanya seperti layaknya mereka membaca buku cerita. Setelah mereka baca Al-Quran pun mereka letakkan sembarangan dan mereka tidak hormati. Mereka tidak agungkan Al-Quran. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, oleh para aulia Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka membaca Al-Qur'an, mereka sampai mengetahui rahasia yang ada di dalam Al-Qur'an. Para aulia Allah ketika mereka membaca Al-Quran, mereka menyaksikan isi kandungan Al-Quran. Mereka menyaksikan apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ketika misalnya mereka membaca surah Isra, surah 17 yang cerita tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW Mereka bukan hanya membaca ayatnya, tetapi mereka menyaksikan bagaimana peristiwa perjalanan Isra dan Mi'raj dengan hati mereka. Mereka saksikan bagaimana para, para Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik turun di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Ketika para aulia Allah membaca surah Yusuf, mereka menyaksikan, bukan hanya mereka membaca, mereka musyahadah. Mereka menyaksikan peristiwa yang terjadi pada Yusuf alaihissalam. Persis seperti mereka melihat sebuah gambar yang ada di sebuah monitor. Kenapa karena hati mereka sudah terpaut rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Para syekh, para aulia Allah mereka menyaksikan hal-hal yang tidak bisa kita saksikan. Di dalam sebuah hadis dan ini adalah ilmu ilmu ta'wil yang dimiliki oleh para aulia Allah. Di dalam sebuah hadis dikatakan setiap manusia memiliki tujuh nama satu nama yang ada di antara langit dan bumi kita ini dan enam lama, nama lainnya yang ada di alam sana. Yang ada di enam langit yang tidak terjangkau oleh manusia biasa. Dan setiap nama itu ada pinnya, ada nomor pinnya. Setiap nama itu ada ada ada nomor pinnya. Dan setiap tempat di mana namanya berada itu melahirkan ilmu-ilmu yang luar biasa. Karena itu apabila orang mengerti dan mengetahui bahwa dia memiliki tujuh nama dan nama dia yang ada di dunia ini sekedar bisa melihat hal-hal yang bersifat material seperti ini. Tetapi seandainya dia bisa mengerti namanya yang ada di alam sana, maka dia bisa menyaksikan hal-hal yang tidak disaksikan oleh manusia biasa. Seandainya kita di sini, Anda di sini, kita di sini tiba-tiba kita tidak menyaksikan kecuali apa yang bisa disaksikan oleh mata kita karena kita hanya menggunakan nama kita yang ada di langit bumi ini. Tetapi para aulia Allah bisa masuk ke dalam nama mereka yang enam tersebut sehingga mereka bisa menyaksikan hal-hal yang tidak bisa disaksikan oleh manusia biasa. Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang memberikan orang hanya seperti gula-gula kepada anak-anak kecil diberikan gula-gula, tetapi kepada orang dewasa, kepada orang yang terhormat Allah mengasihkan intan berlian. Yang didapatkan oleh manusia biasa adalah sekedar gula-gula saja, rasa manis, tetapi mereka belum bisa menjangkau ke alam yang lebih jauh. Para aulia Allah mendapatkan intan berlian dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka bisa menyaksikan rahasia-rahasia yang Allah Subhanahu wa taala khusus berikan kepada para aulia Allah. Ayuhal muslimun, jangan pernah kalian menduga bahwa kalian sendirian di sini. Bersama kalian ada aulia Allah. Bersama kalian ada makhluk-makhluk suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di antara ilmu takwil yang dimiliki oleh orang-orang yang rusuh fil ilm sebagaimana dikatakan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala said, "Qul ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Say, "Qul ya Muhammad." what to say ماذا يقول قال قل and prophet waiting what I have to say هو هو هو قل هو say he who is he هو الله هو عرف عن ذاته بالاسم الجامع للأسماء والصفات الذات لا تعرف ولا حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ذات الله عز وجل لذلك قال سي يا محمد قل هو the hidden treasure that no one knows that essence that I was a hidden treasure I wanted to be known I created creation but to know me only through Allah I am calling that essence Allah. Allah is the name that encompassing all attributes and beautiful names and attributes. Al-Ismul Jami' bil Asma'i was Sifat. So you know Allah, under it comes 99 names, different descriptions. But the essence, you don't know. And that's why he said, قُلْ هُوَ اللَّهُ Ahad means unique no one like him. So how you know your Lord? Through مقام الوحدانية مقام الأحدية ومقام الوحدانية مقام الأحدية لا يمكن معرفتها لأحد مطلقا دي هذه هذه هذا مقام مخصص للنبي صلى الله عليه وسلم مقام المشاهدة كما شاهد كما قال الإمام النووي والإمام المتقدم الآن إمام متولي شعراوي في تفسير سورة النجم قال رأى ربه بعين رأسه بعيني رأسه He saw his Lord with the eyes of his head أي مقام المشاهدة لمقام الأحدية ليس لمقام الهوية المطلقة أي مقام الذات الذات لا يمكن معرفته نعم. فلل فللعامة يعرف الله من مقام الوحدانية from the oneness we, you can know Allah subhanahu wa ta'ala from the level of oneness means everything indicates on Allah subhanahu wa ta'ala مقام الوحدانية means He created you I know Allah through you because you are a, who can create like that who can create this stone who can create this energy who can create this nature You know from everything around you that the creator is one. That's مقام الوحدانية. مقام الأحدية is مقام المشاهدة. لذلك كلنا عندما نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله نقولها في مقام التقليد في مقام الإيميتيشن we say it in imitational way ليس في مقام المشاهدة النبي والصحابة كانوا يقولونها في مقام المشاهدة لذلك آه، سيدنا بلال عندما كانوا when they were trying to kill him he was saying أحد أحد means he is in that mushahada he can see what he was saying شيخ لطفي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan Di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad dengan menurunkan sebuah firman-Nya di dalam surah Al-Ikhlas Allah berkata qul katakan ya Muhammad Rasulullah diam Rasulullah nanti apa yang ingin dikatakan qul huwa huwa siapa dia huwa Allah kenapa Allah Allah Subhanahu wa taala dikenal sebagai sebuah zat yang di dalamnya ada asma dan sifat. Tetapi untuk Nabi dia mengerti kalau dia semata-mata adalah Allah, Nabi sallallahu Alaihi Wasallam cukup baginya. Tetapi Allah menambahkan dengan kalimat ahad agar orang-orang awam mengerti bahwa itulah Allah yang Maha Esa. Huwa di dalam Tasawuf disebutkan sebagai sebuah the hidden treasure. Jadi sebuah kekayaan yang tersembunyi. Allah adalah sebuah huwa adalah sebuah nama yang tersembunyi tetapi dia ingin diketahui oleh makhluknya. Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah sifat yang tidak mudah dimengerti tetapi dia ingin semua makhluk mengenalnya. Karena itu ketika kita membaca ayat ini para aulia berkata ada dua makom di situ. Ada makom al-wahdaniyah dan ada makom al-ahadiyah. Makom al-wahdaniyah adalah makom di mana orang-orang awam bisa mengerti Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan melihat ciptaannya, maka dia tahu bahwa dia punya pencipta. Makom al wahdaniyah adalah sebuah makom di mana seorang awam melihat keindahan ciptaan Allah lalu dia beriman bahwa yang menciptanya pasti sangat sempurna. Itulah makomnya orang-orang awam. Tetapi makom ahadiyah adalah makomnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makom keesaan Allah. Nabi melihat Allah sebagaimana sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Al Imam An Nawawi. Nabi di dalam sebuah riwayat dikatakan roa robbahu bi ainai Nabi melihat Allah dengan kedua mata yang ada di kepala. Sebuah makom yang tidak mungkin dicapai oleh siapapun kecuali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. yang kami muliakan. Tetapi kita juga mengikuti Nabi di dalam makom musyahadah, makom kesaksian. Nabi ketika menyaksikan Allah, dia berkata, Ashadu an ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku menyaksikan dengan mata kepalaku Tidak Tuhan melainkan Allah Dan Muhammad adalah utusan Allah Tetapi kita juga mengatakan seperti itu Kenapa kita mengatakan seperti itu Padahal kita belum pernah menyaksikan Allah Kita hanya bertaklid kepada apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW Karena itu kita disebut sebagai makom taklid Makom di mana kita meniru apa yang dikatakan oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bilal adalah contoh ketika beliau dianiaya, disiksa, apa yang keluar dari mulutnya? Yang keluar dari mulutnya hanya kata-kata ahad, ahad, ahad. Dialah yang Maha Esa, dialah yang Maha Esa ahad. Kenapa? Karena dia menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena dia menyaksikan dengan mata kepalanya akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. I will not be long لن أطول عليكم بسبب الشيخ مولانا الشيخ لطفي هنا لأجل الذكر إن شاء الله But I will end up with when, when you reach مقام المشاهدة مقام الولاية he will understand that he has to be ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا We have made earth straight forward. When he becomes like earth, means you can throw on him anything. He doesn't get angry. He doesn't fight. He take the, the, the burdens of other people and carry them. He become like earth. You go and walk on the street. Even tanks, even aeroplane, even cars, they walk on the earth and earth doesn't complain. he does not complain. reached كانت مقام المشاهدة أولياء الله لا يتغيرون في معاملتهم للناس بل يكونون من أبسط ما يكون they will become very very low in their lives to to make people to feel that they are really carrying the burdens of others but today's ulama or today whom they think themselves awliya, they are like peacocks. They, earth cannot contain them because they, they think themselves they are big. There was a wali in the Naqshbandi Golden Chain, Sayyidina Ubaidullah al-Ahrar, and he has a student, uh, he has his many students. He said to his student, when I die, when I die, I'm not going to name my Khalifa. Because when Sheikh dies, he has to name a Khalifa after him, one. Cannot be two Khalifas, cannot be ten, cannot be hundred. Must be one Khalifa. Can be thousands of representatives, it's okay. They have permission, ma'zunin. They make zikr, they make sahbah, it's okay. But Khalifa is one. So he said, I'm not going. He was in India. Thousands of murids, not 5,000, might be millions. He said, I'm not naming any Khalifa. When I die, take my turban and throw it in the air. And on whose head it comes, that is my Khalifa. <laughs> Saya tidak akan memperpanjang pembicaraan saya karena Samahatul hadir. Lutfi sudah hadir bersama kita dan sebentar lagi akan memimpin dikir. Saya akan melanjutkan beberapa hal saja tentang maqamul musyahadah dan wilayah. Sebuah maqam, sebuah tingkatan kesaksian, spiritual witness. Kesaksian spiritual dan wilayah. Berangkat dari sebuah ayat Al-Quran yang berbunyi Alam naja'alil arda mihada wal jibala awtada Bukankah kami telah jadikan bumi ini terhampar luas dan gunung-gunung sebagai uh, sebagai apa uh, pasak-pasak di muka bumi ini. Kita perhatikan gunung, gunung yang terhampar luas, diinjak, dilakukan apa saja oleh orang yang ada di atasnya, mereka dia tidak pernah komplain atau dia tidak pernah mengeluh. Di atasnya orang injak-injak di atas tanah, di atas bumi ini bahkan tank bisa berjalan. Orang bisa, bisa cangkul, orang bisa, bisa pukul, orang bisa lakukan apa saja terhadap tanah dan bumi ini, bumi tidak pernah mengeluh. Dibilang itulah aulia Allah Subhanahu wa taala. Para aulia Allah tidak pernah mengeluh apapun bencana musibah yang menimpa mereka. Di dalam hubungannya dengan masyarakat, bisa jadi masyarakat tidak menghormatinya, masyarakat uh, mengabaikannya, masyarakat mungkin menghinanya, bisa jadi berbagai macam perlakuan manusia terhadapnya. Tetapi para aulia Allah kokoh bagaikan bumi, tidak pernah mengeluh di dalam hidupnya. Hidup mereka penuh dengan kesederhanaan karena mereka adalah orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya hari ini kadang-kadang kita menyaksikan ada sebagian orang yang mengklaim dirinya sebagai kekasih Allah. Dirinya sebagai aulia Allah, dirinya sebagai orang yang dekat dengan Allah, tetapi mereka bagaikan burung mawar. Burung mer, burung apa? Burung merak. E, mengepakkan ke sana kemari ingin dipuji dan sebagainya. Mereka jauh daripada sifat aulia Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah cerita yang berkaitan dengan Eh, seorang wali Allah yang bernama Abdullah Al-Ahrar. Seorang wali yang besar yang ada di India, yang pengikutnya bukan hanya ribuan tetapi jutaan. Ketika dia mau meninggal, dia berkata, "Saya tidak akan meninggalkan khalifah setelah saya meninggal." Di dalam tasawuf, khalifah adalah orang yang akan menggantikan wali yang sudah meninggal. Itu hanya satu orang saja. Sementara ada ribuan mungkin murid yang memiliki kelayakan untuk menyampaikan pesan-pesan spiritual, tetapi mereka bukan khalifah. Nah, ketika Abdullah Al-Ahrar akan meninggal, dia berkata, saya tidak akan menunjuk siapa khalifah saya. Kecuali dia bilang, saya akan nanti buka sorban saya, dan saya akan lemparkan sorban saya. Siapa nantinya yang sorban ini sampai ke kepalanya, itu adalah khalifah saya. So Sayyidina Ubaidullah al-Ahrar passed away, died. All the ulama came. Big ulama, everyone with big, big turban on his head. Not like this, might be like this. <laughs> First rows. And then more and more and more, more, uh, they filled the place. So as the Sheikh said, one of the big ulama, 70, 80 years of age, uh, he took his turban, the turban of Sayyidina Ubaidullah al-Ahrar, he took and threw it. And the turban was circling, going around, around. تدور تدور تدور تدور uh, كل عالم يريد أن تأتي العلم على <laughs> Everyone trying to get the hat on his head, <laughs> pushing each other, and they're fighting with each other, but the turban turning and going at the door. There was one person who cleaning the shoes. <laughs> it comes on his ya, Bapak Ibu Ibu yang kami muliakan, sebelum seorang wali yang kita sebutkan namanya Sayyidina Abdullah Al-Ahwab itu meninggal, dia sudah katakan bahwa saya bahwa saya tidak akan menunjuk khalifah. Saya akan lemparkan sorban saya siapapun yang mengena sorban ini maka dia adalah khalifah. Pada hari terakhir dari hidupnya, murid-muridnya bahkan sufi-sufi yang lain datang menghadapnya dengan sorban yang sangat besar, lebih besar daripada sorban saya. <laughs> Mereka berharap bahwa mereka lah yang nanti akan menjadi khalifah dari Sayyidina Abdullah Al-Ahfar. Ketika mereka semuanya sudah kumpul, orang-orang sufi sudah kumpul dan sebagainya, Sayyidina Abdullah Al-Ahfar melemparkan sorbannya. Bukan. Ketika dia lemparkan sorbannya, sorban, sor, sor, serban itu muter. Muter di tempat tersebut dan tidak turun-turun semua sufi-sufi yang tadi pakai sorban yang besar buka semua sorbannya mengharapkan sorban itu jatuh ke kepalanya sampai mereka rebutan mengulurkan lehernya ke sana kemari supaya sorban itu jatuh persis ke kepala. Tiba-tiba sorban itu jatuh ke kepala seorang yang ada di luar daripada majlisnya yang sedang yang sedang membersihkan lantai. Tiba-tiba sorban itu jatuh ke seorang yang tidak pernah memperebutkan sesuatu. Orang yang memang di dalam hatinya penuh kecintaan kepada Tuhan. Walaupun secara lahiriah dia sepertinya orang yang hanya membersihkan lantai. كرامات الأولياء كراماتهم بعد موتهم أكثر من كراماتهم في حياتهم. After their death, awliya has miracles more than in their life. So that turban going and going and going, coming to that person at the door. All these ulama, looking, saying, what is this? That's wrong. <laughs> what is that? Who is that person? The one cleaning the shoes, that turban coming on his head. Take it away. They took it away, they throw it another time. And everyone trying to get Muhammad. And it goes on that person. The third time. They forgot their sheikhs what he said because of anania, selfishness. Nafsul Ammara. They don't accept. Even the Sheikh said, and they said, yes, even they are ulama. The Sheikh wants that Khalifa. Finish. If he wants that cup to be Khalifa, that cup is going to be Khalifa. <laughs> it went the other person. Third time they did the same. That everyone felt in his heart that he was qalilul adab, disrespecting his sheikh. Then they agreed. And that one who on his head, they brought him forward and they said, you are for 60 years, since his age was 10 years, you are 60 years sitting at the door cleaning the shoes. What happened? He said, my love to my sheikh cannot be described. He, with my love to my sheikh, he brought me to the presence of prophet. When I was in presence of prophet, I've been dressed maqam al The kutub, it became the kutub of his time, but secret. And that's why this turban going on his head. Every one of the ulama at that time coming, kissing his hand and accepting him. That is wilayah. May Allah keep us on that way and keep us on the way of wilayah. Not on the way of ilm al-awraq, but ilm al-azwaq. ومن الله التوفيق بحرمة الفاتحة Bapak-bapak dan ibu-ibu, beliau mengatakan karomahnya para wali setelah meninggal mereka lebih banyak kelihatan daripada saat mereka masih hidup. Karomahnya para aulia setelah wafat mereka akan kelihatan lebih banyak dibandingkan saat mereka masih hidup. Kembali kepada cerita Sayyidina Abdullah Ubaidillah Al-Ahram Ketika dia lemparkan turbannya atau eh, sorbannya yang pertama tadi sampai kepada seseorang yang kerjanya hanya membersihkan majlis itu syekh-syekh yang ada di dalam majlis itu sepertinya tidak puas mereka bilang jangan-jangan salah jatuhnya sorban yang jatuh ke kepala orang itu jangan-jangan salah karena itu mereka minta sorban itu dilemparkan lagi kemudian sorban itu dilemparkan lagi dan semua mereka buka sorbannya untuk bisa apa untuk bisa sorban itu masuk ke dalam kepala mereka tetapi tetap saja sorban itu jatuh ke kepala orang yang ada di luar masjid majlis tadi yang ketiga kali juga begitu, tetapi ketika sampai yang ketiga kali jatuh kepada orang yang sama, para syekh yang ada di majlis merasa bahwa mereka kurang beradab, kurang akhlak kepada Syekh Ubaidillah Al-Ahmad. Mereka bilang, Allah, kami sudah melakukan kesalahan. Di dalam diri kami ada sebuah sifat namanya anania, egoisme. Dalam diri ini ada sifat anania, mementingkan diri sendiri. Dan itulah yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai An-Nafs Al-Ammaratu Bisu. Jiwa yang senantiasa menyuruh tuannya melakukan perbuatan yang buruk. Ketika mereka menyadari bahwa mereka salah, apalagi mereka bersifat kurang ajar kepada Syekh, akhirnya mereka menerima si fulan tersebut sebagai khalifah Syekh. Tetapi mereka bertanya, apa yang Anda lakukan sampai Anda sampai kepada makom seperti ini? Orang tua itu berkata, saya 60 tahun berada di tempat ini. Sejak usia saya 10 tahun. Selama itu saya punya kecintaan kepada Syekh luar biasa. Tak terbayangkan cinta saya kepada Syekh. Sampai saya bisa hadir di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai saya bisa duduk dan hadir di hadapan Rasulullah berkat Syekh ini. Kecintaan saya kepada Syekh tak terbayangkan. Sampai kemudian orang tua ini yang menjadi khalifah ini sampai kepada sebuah makom yang disebut dengan makom al-qutbaniyah. Makom di mana dia menjadi puncak tertinggi daripada para aulia. Itulah yang disebut dengan makom wilayah. Makom di mana seseorang dengan hatinya yang bersih, dengan kecintaannya kepada gurunya, dengan kecintaannya kepada Allah dan Muhammad, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengangkatnya kepada sebuah derajat yang sangat tinggi. Dari situ kemudian para syekh datang kepadanya dan mencium tangannya menunjukkan sebagai sikap hormat dan wilayahnya kepada orang tersebut. Demikianlah terjemahan yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sallu Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat Sekarang tiba saatnya Kita melantunkan kalimat-kalimat zikir Yang dipandu oleh Habib Lutfi bin Yahya Dan akan ditutup dengan sebuah doa Dari Maulana Syekh Hisham Kabani Setiap hari non-stop sampai 150 bus, 100 bus bahkan lebih zahirin mendatangi ziarah kepada para beliau yang sudah mati ratusan tahun setiap dagangan rame masjidnya ikut kepada orang yang mati tongnya penuh karena berkah orang yang ziarah kepada orang yang mati dagangan di situ ramai pedagang yang ada di komplek Sunan Ampel semua bonceng kepada orang yang mati capek jorok kuncinya bonceng sama orang yang mati aliasnya orang yang mati masih bisa memberikan hidup makan kepada orang yang hidup orang yang di dalam kubur masih bisa memperhatikan kepada orang yang hidup kita yang hidup memperhatikan yang hidup setengah mati berarti kalah dengan orang mati satu kosong itu Betul tidak? Coba kalau kita lihat al warakatil al ulaq warathatil dalam kuburnya saja meninggal sudah ratusan tahun datang di sana baca tahlil di sana baca selawat di sana membaca apa namanya tasbih di sana membaca yasin yang satu lagi datang di sini belum selesai atau yang bawa speaker kecil dan masing-masing lah bawaannya Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Di sana la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di sana tahlil lagi dengan gaya yang yang lain. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Di sana baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Di tengah-tengah dia baca baca selawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Belum lama ini masih ramai datang berapa bis dari belakang salamullah ya sadat minar rahman ya syakum datang berapa bis yang paling ajib apa tidak ada orang yang membaca pikir la ilaha illallah lalu dia mengeluarkan suara hei kalau kamu baca selawat jangan keras-keras kan gua dulu yang datang Lalu yang baca Quran menyerukan, kami lebih utama sedang membaca Quran, kamu yang diem, gak ada. Sama kerasnya, masing-masing. Dengan kompak, rukun, luar biasa. Artinya orang yang sudah mati dalam kubur masih bisa mempersatukan orang. Masih bisa merukunkan orang. Masih bisa menjadi perekat kita. Sedangkan kita yang hidup merukunkan yang hidup saja setengah mati. Apalagi merukunkan yang mati. Betul nggak? Kan? Kalah mempersatukan persatuan menjadi perekat dengan orang mati. Maka kalau kita ditanya, Habib, istimewa ziarah keluar batang dan wali-wali lain, lain apa istimewanya? Malu. Malu kepada Allah. Malu kepada Rasulnya. Mereka di dalam kubur masih bisa memberikan makan kepada yang hidup. Ini satu ketoladanan untuk kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah amalan-amalan ulama-ulama tarekat dahulu yang bisa mengaplikasikan, mensosialisasikan la ilaha illallah kepada dirinya. Siapa orang yang tidak menginginkan hati kita bersih? Kita semua mendambakan hati kita bersih. Kalau sudah kita ahli tarekat akan muncul adat kita, akhlak kita yang luar biasa akan menghargai Coba orang-orang ulama sufi makan satu butir nasi saja jatuh diambil walaupun itu kotor disisihkan di tempat yang lain kalau saya saya kan punya ruang gampang aja kan tidak pernah makan saja kan ditumpah beli lagi berasnya kan tidak masalah karena kita merasa kulus, al fulus yuri nufus <laughs> Kagak lulus kempus-kempus ya. ya Tapi kita tidak sadar. Satu butir nasi, siapa yang di antara kita bisa mampu menciptakan satu butir nasi? Kita mampukah satu butir nasi kita menciptakan? Tak mampu. Satu butir nasi syariatnya yang melibatkan berapa puluhan tangan dari mulai sawah sampai panen sampai menjadi beras bukan satu orang bukan satu tangan untuk menciptakan beras tersebut satu butir maka apabila kita hidup waktu kita makan sadar ya Allah kita tidak menghargai itu nasi karena sama nasi adalah sama dengan kita makhluk tidak bisa memberikan hidup, tidak bisa memberikan kenyang ataupun tidak bisa memberikan dahaga atau lapar. Semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhtiar semata-mata. Hati-hati jangan sampai kita syirik makan. Kalau kita tidak makan mati, makanya kalau syirik itu tidak usah jauh-jauh, ke terlalu jauh. Makan saja kalau nggak kebetulan bisa syirik. Punya tingkat kalau tidak makan mati sama Apakah Tuhan kita itu nasib? Para ulama di dalam makan menghormati kepada si pemberi rezeki bukan karena nasibnya. Hormat kepada yang memberi rezeki dan hormat satu butir nasi yang andil luar biasa. Bagaimana el Islam ini kalau nasi saja sudah yang andil luar biasa? Bagaimana al Islam ini? Bukan satu ulama, dua ulama, yang ikut andil di dalam memperjuangkan menghindari kebodohan-kebodohan. Dan begitu pula bangsa republik ini, negara ini yang memerdekakan. Kita semuanya bukan satu tangan. Makanya kalau kita bisa menghargai satu nasi saja, kita akan berpikir jauh. Kita malu kepada sesepuh-sesepuh kita. Kita selaku bangsa gak mudah dipecah belah malu kepada yang memerdekakan dengan jiwanya roh jiwanya rohnya sampai ke hartanya terkadang keluarganya demi siapa kecintaannya kepada bangsa dan republik ini kalau kita ingat ke sana malu sebetulnya kalau kita mudah dipecah belah satu nasi saja sebetulnya kita bisa menghargai apalagi republik ini, apalagi bangsa ini, apalagi agama kita ini. Maka dari itu, Torikoh mengajak, rujuk ilallah, fafiru ilallah. Mari kita kembali kepada ajaran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ikuti ajarannya akhlaknya adabnya bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kedua tarekat mempunyai madat al-madadil musalsal yang tidak putus seperti kepada guru kita Syekh Hijam Al-Haqqani itu nasab silsilahnya tidak putus Naksyabandiyahnya al Akhroriyah dari kita sendiri Khalidiyah begitu pula Qadiriyah bukan semata-mata ciptaan ulama atau buatan ulama Oh Qadiriyah karena pendirinya Abdul Qadir Jilani itu kebetulan beliau sebagai imamnya sebagai mustahidnya. Tapi Syekh Abdul Qadir tidak membuat tarikat itu. Tapi ada dasar-dasar hadisnya yang mana beliau mengambil daripada gurunya syaikh Said bin Mubarak dari Syekh Abdul Habib Hasan Abdul Hasan Al-Hakari dari Abdul Wahid At-Tamimi dari Abdul Farad At-Turtusi dari Habib Bakar Syibli Abdul Qasim Al-Junaidi Ma'rufil Al-Qurhi Sibri Sakti Hasanul Basri sampai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut tarikatnya Qadiriyah Sayyidi Syekh Muhammad Bahauddin dari Amir Bilal, dari Muhammad Baba Samasi, dari Wajah Ali, Wajah Mahmud, Wajah Arif, Abdul Khaliq Al-Bujuani, Yusuf eh, dari Abi Yusuf Al-Hamdani, Abi Ali Barmadi, Abi Hasan Hirqani, Abi Yazid Al-Bustami, Al-Imam Ja'far Sadiq, an al-Hagasim bin Muhammad bin Abi Bakr Siddiq an Samal al-Farsi an Abi Bakr Siddiq an Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut tarekatnya Naksabandiyah pecahannya ada Hakoni, Justiyah, Suhrawardi dan lain sebagainya yang dari mengambil daripada Naksabandiyah semua satu jadi kalau ditanya, Beb apa bedanya orang yang belum bertarekat sama bertarekat Tidak ada bedanya sama. Orang yang bertarekat membaca La ilaha illallah, orang yang tidak berkorekot pun membaca la ilaha illallah sama. Loh kalau begitu perbedaannya di mana? Sedikit. Tidak ada banyak. Satu orang kumpul di Masjidil Haram. Saya contohkan saja yang mudah. Rasulullah menganjurkan sunnah umpamanya minum ma'u zam-zam Oh, kita berbuat minum, mengambil dari sumbernya yang sama. Yang diminum itu jam-jam diminum sahabat lain itu juga jam-jam Yang diminum Rasulullah pun jam jam-jam tapi yang satu ini di belakang Rasulullah mendapatkan gelasnya dari Rasulullah SAW yang isinya zam-zam itu tadi. Setelah diminum oleh Rasulullah dioperkan ke belakang. Nih minum. Yang satu tidak mendapatkan bekasnya Rasulullah karena cangkirnya. Yang satu mendapatkan cangkirnya Rasulullah SAW. Yang satu minum zam-zam biasa yang satu mendapat bekasnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada tabiin, tabiin, tabiin yang disebut al-madad min madadillah itu dari sini contohnya yang mudah saja. Semoga kita masuk kejajaran orang orang tidak salsat. Amin. Amin. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'ni barakatihim wa karomatihim wa asrarihim wa anwarihim wa bi'ulumihim fid dini wa dunya wal akhirah. Kurang lebihnya apabila kita tentu kata yang tidak berkenan. Mohon maaf sebesar-besarnya wal afu bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsan. nafuk. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين آمين. سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل أول لقائنا هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا اللهم اجعل أوله رحمة وأوسطه نعمة وآخره تكريمة ومغفرة الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته وذل كل شيء لعزته وخضع كل شيء لملكه واستسلم كل شيء جل قدرته والحمد لله الذي سكن كل شيء بهيبته وأظهر كل شيء بحكمته وتصاغر كل شيء لكبريائه اللهم ايقظنا في أحب الساعات إليك يا ودود اللهم يا ذا العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ اللهم يا ربنا يا الله أنت الله أنت الله أنت الله اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وتب علينا واهدنا واسقنا وأصلح شأننا وشأن المسلمين اللهم أصلح شأننا وشأن المسلمين اللهم عليك بالمفسدين اللهم أظهر لنا سلطاننا سلطان المسلمين سلطان الجن والإنس سيدنا المهدي عليه السلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا رب العالمين اللهم يا ربنا يا الله أظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باقي إلا وجهك ثم ألف ألف الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله ألف ألف الصلاة والسلام والسلام عليك يا نبي الله ألف ألف صلاة والسلام عليك يا سر لا إله إلا الله محمد رسول الله ألف ألف صلاة والسلام عليك من الله إليك ألف ألف صلاة والسلام عليك منك إليك ألف ألف صلاة والسلام عليك من ملائكة السماوات والأراضين إليك يا سيدي يا رسول الله ثم ألف ألف صلاة والسلام عليك منا إليك ألف ألف صلاة والسلام عليك من جميع الأمة إليك يا سيدي يا رسول رسول الله أفاض الله تعالى عليك من تجلياته وفيوضاته ورحماته وملائكة قدسه وأنوار قدسه وأنوار ذات بحته ثم ألف ألف الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا أبا بكر الصديق ألف ألف الصلاة والسلام عليك يا أول الخلفاء ويا تاج العلماء ويا صهر النبي المصطفى ثم ألف ألف الصلاة والسلام عليك يا من صدقت رسول الله ألف ألف الصلاة والسلام والسلام عليك يا حبيب رسول الله ثم ألف ألف الصلاة والسلام عليك يا سيدنا عمر بن الخطاب ألف ألف الصلاة والسلام عليك يا ثاني الخلفاء ويا تاج العلماء ويا صهر النبي المصطفى ويا من فرقت بين الحق والباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا اللهم ألبسنا يا ربنا يا الله من من أنوار حبيبك المصطفى ومن أنوار سيدنا أبا بكر الصديق ومن أنوار سيدنا عمر بن الخطاب ثم ألف ألف صلاة الصلاة والسلام عليك يا سيدنا عثمان بن عفان يا سيدنا ذو النورين ألف ألف الصلاة والسلام عليك من جمعت القرآن ثم ألف ألف الصلاة والسلام عليك يا سيدنا علي المرتضى ألف ألف الصلاة والسلام عليك يا من كرم الله وجهه ثم ألف ألف الصلاة والسلام عليك يا سيدنا الحسن والحسين وألف ألف الصلاة والسلام عليك يا سيدتنا يا فاطمة الزهرة ويا خديجة الكبرى الكبرى وسيدتنا عائشة أم المؤمنين ثم ألف ألف الصلاة والسلام عليكم يا أولاد النبي ويا أحفاد النبي ثم ألف ألف الصلاة والسلام عليك يا سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل سيدنا عسرافيل وسيدنا عزرائيل وسيدنا مالك وسيدنا رضوان وملائكة السماوات والأراضين وملائكة الكريبيون ثم ألف ألف الصلاة والسلام عليكم يا أنبياء الله ألف ألف الصلاة والسلام عليكم يا أهل جنة جنة البقيع ثم ألف ألف الصلاة والسلام عليكم يا أهل جنة أحد ثم ألف ألف الصلاة والسلام عليكم يا أصحاب بدر ثم ألف ألف الصلاة والسلام عليكم يا عباد الله يا أولياء الله ثم ألف ألف الصلاة والسلام عليك يا كعبة الله يا حجر الأسعد ثم ألف ألف صلاة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته ورضوانه عليكم في العالمين إنه حميد مجيد اللهم يا ربنا يا الله حضرنا بحضور حبيبك المصطفى ونورنا بنور نبيك المصطفى اللهم اجعلنا يا رب يا الله على أعتابه وشرفنا بخدمته واجعلنا من جنود صاحب الزمان سيدنا محمد المهدي عليه السلام السلام وخلفائه الكرام ونوابه الفخام إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الحمد لله تقبل الله أرادوا أن يأخذوا البيع كلهم tell them to put their hands over the shoulder of each أشهد أن لا إله إلا الله الرحيم إن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 المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تقبل الله منا ومن الشيخ مصطفى This are under witness of Maulana Sheikh Nazim under witness eyes of Sayyidina al-Mahdi alayhi salam under Prophet sallallahu alayhi wa sallam he was looking at us all of us here. Kepada hadirin hadirat semua diberitahukan bahwa bayat ini tidak saksikan langsung oleh kedua mata Sayyidina Azim oleh kedua mata pandang Rasulullah sendiri dan dari Imam Mahdi salam. sekali lagi diberitahukan bahwa bayat ini satu bayat yang langsung kepada Syekh Nadim Adil al Hakani beliau sendiri menyaksikan dengan penglihatan kedua mata mulia beliau itu juga Imam Mahdi alaihissalam itu dari Rasulullah sendiri. Amin. Semoga berkah untuk kita semua. Amin. Anyone who took bay'ah, inshallah he be with Prophet sallallahu alaihi wasallam, with Mahdi alaihi salam, with Naqshbandi sheikhs, with also all tariqat. They will be together. Bu Syekh Lutfi. Siapa yang mengambil bayat di sini, insya Allah dipastikan dalam kelanjutan kehidupannya di kemudian hari akan senantiasa bersama Rasulullah. Amin. Bersama Imam Mahdi alaihissalam. Amin. Bersama Udin Naksbandi. Amin. Dan bersama seluruh imam-imam tarekat. Amin. Dengan kemuliaan dari Syekh Isam dan Habib Lutfi yang ada di sini. Amin. The, the real bayat that all of us did Is not now. It was happened, it happened before in Ghar Saw. When Prophet ﷺ migrated from Mecca to Medina, all Naqshbandis, because Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq was in the same Ghar with Prophet ﷺ, he called all the spirit of the Naqshbandis or, or the Siddiqiyah from the Siddiqiyah Tariqat, he called all of us here all of those Naqshbandis around the world, together with other tariqah, they were present In that cave, they migrated to with Prophet ﷺ from Mecca to Medina with their souls. And this is the physical bay'ah today. Bayat ini secara lahiriah, secara fisikal berlaku sekarang. Tapi hakikatnya ini sudah berlaku sejak 1426 tahun yang lalu. Bayat itu berlangsung karena ruhania kita. Ketika itu sudah dihadirkan di Dua Sur. Bersama-sama Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah bersama-sama Rasulullah bersama seluruh imam tarekat kita kita dihijrahkan dari hal-hal yang tidak baik menuju kebaikan. Jadi sesuatu yang luar biasa. Secara lahiriah kita berbaikat sekarang, tetapi secara hakikat hakikatnya kita sudah sejak zaman Rasulullah pindah dari Makkah ke Madinah dahulu telah berikut bersama Rasulullah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat Allah Berikut ini akan kita dengarkan penjelasan Muhtasar Fatwi Basit mengenai tarekat biar menjadi pemahaman kita semua oleh Habib Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad. الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء ذي العزة والكبرياء جامع الصفات العليا وله الأسماء الحسنى العلي الكبير بالأسماء الأعظم الحميد المجيد القدوس السلام بالجلال والجمال والكمال والإكرام حي موجود قديم واستحالة من العدم الحي القيوم الدائم الباقي الذي لا يموت ولا ينم لا يحتاج إلى مكان وما يتعلق بالزمان السميع البصير المتكلم لا يحتاج إلى بيان subhanalladzi munazzahun an syabbahatil aqwam qa'imun bi nafsihi la yaftaqiru ila ghairi wa ma siwahu hawajitun mahlukun mawjudun ba'dal adami wal fana mahlukun min khalqih la qudrata wala mawjuda kulluhu biyadihi الذي تواضع كل شيء لعظمته ودل كل شيء لعزته وخاضع كل شيء لملكه واستسلم كل شيء لقدرته وسكن كل شيء لهيبته وظهر كل شيء لحكمته وتصاغر كل شيء لكبريائه جل وعلا والصلاة والسلام على السيد الكامل بالفضائل الذي خصصته في الأزل بصاحب جميع صفات الكمالية المنفرد في خلقه وخلقه بأشرف الخصوصية النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه ولم يخلق الخلاق خلقا مثله لا قبله ولا بعده أفضل منه وأكرم منزلته عند حضرة سلطان المملكة الأحدية وجعلته وسطة العظمى لأهل لا إله إلا الله من أتى لبابه متوسلا قبيله الله Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi ulama tuwana percin ada dama wasi'ahu ilmullah yang saya hormati guru saya mursyid kita Sayyidi Syekh Syamal Iqbal Hasani segenap pengurus jemaah Tarekah Al-Mu'tabarah Idaratul Aliyah, Idaratul Musta Jakarta dan penyelenggara dalam pikiran bersama para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maaf kalau tidak saya sebutkan satu persatu. Satu kebahagiaan yang luar biasa pada siang hari ini atau pagi hari ini. Kita bertatap muka, berwajah dalam bersama-sama kita telah mendengungkan kalimat la ilaha illallah Salawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak lain kalimah la ilaha illallah sebagai pengukir penghias kalbu bagaimana cara menumbuhkan kalbu itu supaya bersih dari sifat-sifat muhlikat sifat-sifat rodain kalau babul syariah karena tarekah adalah buah daripada syariah. Tidak mungkin tarekah akan lepas daripada syariah. Tapi syariah akan membuahkan kepada akan membuahkan tarekah. Jadi la farqu ma baina tariqah wa syariah innama tariqah wa huwa natijatu syariah kama qala bin fatim min usulil awliya. kita sudah disediakan air oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mandi, untuk bercuci muka. Kalau dunia peke, sebatas wudhu telah digunakan untuk sholat, karena itu sholat lima waktu, ataupun sholat sunnah, ataupun dalam tilawatil Quran lah setelah selesai finish mau dibatalkan silahkan, mau tidak mudawamatil wudhu lebih baik. Tapi Torekoh menuntut aplikasi sosialisasian kepada individu yang bermutu. Bagaimana setiap hari kita dicuci muka, apakah kita akan kita menambah malu kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Apakah kita akan karena mengadahkan kepala begini semakin sombong ini akan muncul karena saya, saya, saya, saya. Tidak ada habisnya kalimat saya. Karena faktor ilmunya dan lain sebagainya. Tersebut atau rekoh menuntut penggunaan wudhu tersebut. Mata kita dari bagian muka ini yang dibasuh. Apakah kita akan selalu memandang yang lebih jauh, mempunyai wawasan yang jauh. Apakah kita semakin tawadu atau tidak, semakin berakhlak, beradab dengan wudhu itu tadi. Dan bagaimana wudhu telinga ini tersebut terus setiap hari kita sucikan. Apakah semakin banyak menambah kotoran atau dosa? Mendengarkan sesuatu yang belum jelas, belum tabayun. Terkadang sudah disampaikan hingga menjadikan keresahan yang lain karena telinga tidak bisa kita menyaring mana yang baik dan mana yang tidak. Yang kedua, tangan kita yang kita sucikan setiap hari. Disucikan setiap hari apakah semakin memegang barang yang dilarang oleh Allah atau memegang yang diperintah oleh Allah. kita selalu Apakah kita dituntut, apakah diridhoi oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya atau semakin bermaksud kita diwudui setiap hari kemana malu kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan bagaimana mengaplikasikan mensosialisasikan wudhu kita setiap hari mereka mengajak ya. belum ya. baru untuk kita sudah diajak untuk memasarkan kepada diri kita kaki kita bisa menarik pribadi kita berbuat yang tidak menguntungkan dan tidak terpuji. Air sekali lagi kembali kepada kita alat pencuci seperti lahirnya. Pertanyaannya, kapan kita setiap hari ingin mencuci hati kita? Apa alatnya? Kalau muka, jasad, fisik dengan alat-alat parfumnya, alat-alat kecantikan, alat-alat kecakapan dan lain sebagainya komplit lah. Kita usahakan untuk harum aromanya dan sebagainya. Tapi bagaimana mencuci kalbu? sehingga setiap keluar nafas ini harum baunya karena ala bibikrillah tatmainnul qulub membuahkan aroma-aroma yang harum karena apa para malaikat dan arwah tahirah mencium dari setiap nafas kita mendengungkan jalla wa ala kebesaran Allah subhanahu wa taala apa alat mencuci hati kita kalau kita sudah disediakan air mencuci adalah dengan bidikrilah itu tadi di antara satu untuk membersihkan hati kita dari sifat-sifat muhlika ar-rada'il yang terhina telah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita ini selalu kita bersihkan hati kita akan tumbuh beberapa hal. Pertama, khauf billah takut kita kepada Allah semakin tambah selalu korek introspeksi mawas diri apabila bangun malam dengan penuh kerendahan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala lima waktu saja ketika kita mengambil air wudhu hati sudah mulai hadir atau hudur hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak membawa siapa aku ini dan siapa saya ini saya umpamanya maaf saya Habib Lutfi saya keturunan Rasulullah saya ketua Jum'iyah Tarkahal Muktabarah atau Al-Muktabarah enak dia ya seluruh Indonesia saya begini, saya begini Gusti, saya begini ya Allah saya lalu di bawah di hadapan Allah tidak malu itu pemberian siapa? amanah atau beban bahwa itu amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang minta tanggung jawabnya kelak di hadapan Allah bisa membawa usul kepada orang-orang atau tidak atau usul kepada dirinya khususnya bila mana kita bersimpuh di hadapan Allah hilang semuanya itu hanyalah engkau ya Allah milikmu pemberianmu semata-mata hadir yang isi kelemahan kelemahan kelemahan yang ada pada diri kita tumbuh Kauf takut kalau dirinya terpisah dari iman Islamnya. Kedua, setelah Kauf kita kembali kepada rojak. Karena rojak dan Kauf tidak bisa diputuskan. Dua sejoli. Al-khof wa rojak. Pengharap selalu kepada Allah. Yang ketiga, sedih benar hatinya, benar tutur katanya, benar penglihatannya, benar pendengarannya, benar sepak terjangnya. Yang keempat al-mahabbah. Al-mahabbah mahabbatun billah wa mahabbatun bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semakin kuat kecintaannya kepada Rasulullah dan Rasulullah sebagai idola kita akan selalu menanamkan idola sebagai cermin kita, teladan kita penuntun kita pada waktu kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dari dunia yang fana ini sampai kelak nanti di hadapan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Bila kita semakin melekat, semakin melekat kecintaannya kepada Rasulullah, Islam akan kuat. Islam akan semakin kuat iman seseorang semakin kuat karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tayawal tayatawafatuna fil iman ala qadri tafawutihim fi mahabbati kadar bobot iman seseorang adalah ketergantungan kecintaannya kepada aku kalau kecintaannya kepada Rasulullah luar biasa iman imannya akan semakin membumbung dan semakin kuat tapi apabila iman cintanya kepada Rasulullah semakin melemah mau digerogoti kecintaannya kepada Rasulullah imannya pun akan semakin meletup Makanya dengan ada pembacaan sholawat, pembacaan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, satu untuk melahirkan rasa syukur terima kasih kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan sekadar tajaan. Ya Nabi Salam Alaika, Ya Rasul Salam Alaika, bukan sekadar itu, tapi terbit dari mulut. Ya Allah, ya Rabbi seandainya kekasihmu tidak aku turun, engkau turun. Mana mungkin aku ini mengenal beriman berislam. Andai kata kekasihmu tidak engkau turunkan, serta tahu wal hidayahmu kepada aku, mana mungkin aku kenal dan mengerti kepadamu. Mana mungkin aku bisa mentauhidkan kepadamu dan mana mungkin aku mengerti isi Al-Qur'an dan mana mungkin aku mengerti bisa membedakan bainal haq wal batin, bainal halal wal haram, dan lain sebagainya mengerti akhlakul karimah, mengerti taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, taat kepada para alim ulama, taat kepada para aulia, taat kepada pemerintahnya, taat kepada negaranya, taat kepada kedua orang tuanya. Semuanya adalah dari berkah ajaran bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengerti kasih sayang, mengayomi, melindungi sesama manusia, tidak cukup itu saja Sampai kepada hayawan kita melindungi Demikianlah Rasulullah Shallallahu Taala Alaihi Wasallam Jadi ucapan di dalam kita maulid Nabi tidak lain ungkapan rasa terima kasih yang tiada terhingga kepada Rasulullah SAW. Malam yaskurin nasalan yaskurillah. Barang siapa tidak mengerti terima kasih kepada manusia sama tidak mengerti terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maulid Nabi SAW. Manusia yang tidak pernah dipanggil oleh sang penciptanya dengan namanya belaka berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Kalau nabi-nabi yang lain dipanggil ya Ibrahim, ya Musa, wa ya Isa, wa Ismail, wa Asbat. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghormati atas ciptaannya. Tidak satu ayat pun yang memanggil kepada Rasulullah, ya Muhammad, ya Ahmad, tidak ada. Yang ada, ya ayuhan nabi, ya mudaddir, ya muzammil, ya sin, toha, dan lain sebagainya malah Rasulullah SWT berfirman la taj'ali bainak la taj'ali du'a rasul bainakum ka du'a ba'dukum ba'dha jangan kau memanggil kekasihku ini sebagaimana kamu memanggil sesamamu Allah taala memberikan contoh Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala bukan yusalluna ala Muhammad Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina rauf Siapa yang ra'uf ra'uf rahim yang diberi oleh Allah SWT predikat dengan asma Allah satu kehormatan kepada kekasihnya ar-rauf ar-rahim kepada bil mukminin adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Kurma ma ana batul innama ana basyarun mitlukum basyarun mitlukum tapi basyariyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksumin bukan sembahyang sembarang mitlukum mau disamakan asal basyar tidak mungkin basyariyahnya Rasulullah adalah basyarun maksum kelasnya sudah lain dengan kecintaan kita kepada Rasulullah semakin dekat kepada Rasulullah semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak akan dituntun oleh beliau mentauhidkan kepada Allah. Itulah al-mahabbah. Padahal kecintaan umat seluruh dunia ditimbang jadi satu dengan kecintaan bagi bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Baina sama pasumur para bapak. pada waktu ketika Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam bersabda Ya Muhammad Ya Habibullah Bila mana umatmu mau mati kurang satu tahun Taubah minta ampunan kepada Allah akan dihampuni semuanya oleh Allah SWT apa usaha Nabi umatku tidak mampu dan tidak kuat akhirnya dikurangi sampai setengah tahun sampai satu minggu tetap Rasulullah menjawab umatku tidak kuat kurang satu hari ya Rasulullah tima umatku tidak kuat lalu apa sabda Allah SWT selagi ruh belum kelihatan tangguh ini mau minta ampun kepada Allah dihampuni semuanya dosanya itulah usaha baginda Nabi Rasulullah saw kita bangun tidur mau tidur tidak pernah menjenguk jarang kita mau menjenguk kamar anak-anak kita maaf yang bukan dewasa maksud saya yang masih perlu perhatian bagaimana anggun bantalnya bagaimana selimutnya bagaimana tidur anak-anak itu kita pegang jidatnya, kita pegang dadanya dengan ucapan, Ya Allah ya Rabb, jangan kau jadikan keturunanku ini generasi-generasi yang telah akan menarik fitnah kedua orang tuanya dan gurunya di hadapanmu ya Allah. Jangan sampai jadikan anak-anakku ini yang memalukan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapanmu. Jangan jadikan anak keturunanku ini yang memalukan kedua orang tuanya, kedua orang tuanya di sini di hadapanmu ya Allah. Tidak pernah Rasulullah mau tidur rakatain dengan kedua telapak tangannya memohon kepada Allah ummati ummati ummati selalu disebut umatnya diperhatikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu bangun tidur umatnya lagi yang di diceritakan oleh baginda Nabi takut karena besok umatnya Yaumil Karbil Akbar yang paling luar biasa itu dia apakah kita bangun tidur pagi ingat kepada anak-anak kita bangunin sholat subuh takut temu takut temu hai anak-anakku bangunlah bangunlah bangun bangun bangun bangun mari bersama-sama bapak bersama bapak bersama ibu untuk munajat kepada Allah semuanya adalah untuk kalian kelak di masa depan. Kita lupa. Rasulullah bangkit bangun dari kubur dijemput oleh para malaikat Allah dengan keindahan kebesaran Hural Ain, Ratul Ain, bidadari semua yang datang membawa pakaian-pakaian yang luar biasa. Begitu dibangunkan dari kuburnya oleh malaikat Jibril, Ya Sayyidi ya Habibullah Gumu Bangunlah ini sudah dari hari kiamat Apa kata Rasulullah Langsung lengan Jibril yang dipegang oleh Rasulullah SAW Pegang langsung apa pertanyaan Rasulullah. Kaifa ummati ya Jibril? Bagaimana keadaan umatku ya Jibril? Tidak mengatakan bagaimana kaifa azhaji, wa kaifa auladi, wa kaifa dzurriyyati. Tidak bertanya anak istrinya, cucunya. Tidak yang ditanyakan siapa? Kaifa ummati ya Jibril? Perhatiannya yang sangat luar biasa. Satu contoh. Bahkan perhatian Rasulullah tidak begitu saja kepada kita kita ini anak kecil menjadi perhatiannya. Bagaimana kecintaannya, kepedulian bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibuktikan pada waktu hari raya saya cerita. Sering saya cerita. Pada waktu hari raya orang sibuk menikmati bakda salatul ini Anak kecil hilir mudik di masjid di Madinatul Munawwarah menikmati dalam hari rayanya dengan pakaian-pakaian yang indah-indah karena itu disunahkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tapi ada satu anak kecil di atas tebing di bukit dia sambil menutupi surbannya asyik melihat di bawah karena kota Madinah di bawah tapi nanti sewaktu-waktu surbannya ditutup ke tebali karena merasa malu takut kalau kelihatan yang dari bawah Rasulullah melihat langsung didekati oleh baginda Nabi dan begitu indahnya teguran Rasulullah SAW Assalamualaikum ya waladi warahmatullahi wabarakatuh begitu anak kecil melihat baginda Nabi SAW langsung mendekatkan mendekatkan dirinya kepada Rasulullah bagikan melihat kedua orang tua dipegang erat-erat Rasulullah memegang kepalanya lalu dipangku di bahannya. Rasulullah Wahai anakku, mengapa tidak mengikuti kemungkinan teman-temanmu hari raya? Hari yang penuh barokah. Kata anak itu apa? Anak malu ya Rasulullah, lihat bajuku sudah tambalan. Anak kecil. Bajuku lihat ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, Wahai anakku, kemana bapakmu, bapakmu nak? Dijawab oleh anak tersebut, langsung menundukkan kepala ayahku telah menjadi syuhada pada waktu perang Uhud ya Rasulullah waktu lagi perang Khaybar Rasulullah kaget karena melihat anak tersebut ternyata karena yatiman anak itu yatim ketika ditanya kembali oleh Rasulullah wahai anakku sekarang kemana ibu nak ibu telah menikah kembali tapi sampai sekarang saya menunggu kunjung datang ya Rasulullah. Langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anak itu dipanggul oleh Rasulullah di atas pundaknya. Saraya berkata apa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sekarang aku ayahmu nak. Sekarang aku yang akan melindungimu. Jangan kecil hati wahai anakku. Aku adalah yang akan melindungimu. Besarkan hatimu wahai anakku dibawa turun oleh Rasulullah masih di pundaknya dibelikan pakaian sendiri oleh tangan yang mulia dimandikan sendiri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hebatnya Rasulullah SAW kecintaannya begitu dari yang mulai paling kecil sampai yang paling dewasa tapi kita yang memikirkan kadang tidak jauh melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hayati indallahi khairul lakum wa mamati indallahi khairul lakum. Hidupmu di sisi Allah baik untuk kalian dan matiku pun di sisi Allah untuk kalian baik. Karena apa? Kalau umatku rukun, kompak, saling mengayomi, saling ngasih-asih asuh. Allah Ta'ala memberitahu kepada aku. Tapi bila amatku keadaannya pecah belah, mudah diaduk domba, mudah dijeblokkan, mudah tawuran. Rasulullah malu diberi tunjuk oleh Allah Ta'ala. Lihatlah kekasihku, lihatlah keberadaannya umatmu. Rasulullah langsung meminta kehampunan untuk umatnya. Kapan kita akan menjadi umat yang membahagiakan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Hidupnya saja kita sudah tidak jumpai. Waktu beliau dikubur kita menyusahkan. Kapan kita akan membahagiakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Inilah at-taribah beriman. Bila mana kita sudah mencintai kepada Rasulullah, kita akan meningkat sabar, syukur tumal hayat. Kita malu kepada Allah, malu kepada Rasulullah. Kalau kita mau melangkah, melangkah, melangkah, tepat atau tidak dengan ajaran Rasulullah SAW min kulli kodamin sehingga dia pelaku di perilaku kita itulah at-tariqah apabila kita berhasil akhirnya puncaknya kita akan meraih usul ke hadratil makbul dan tidak lain telah kita akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala almarhum aman ahabba kelak manusia akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintainya ma'asyiral muslimin rahimakumullah apabila kita ingat musalsal dalam tarekat qadiriyah naqsyabandiyah dan lain sebagainya la yazalu innahum minal awliya semua ulama al-kiram yang telah diwisuda oleh Allah Ta'ala langsung tidak ada fakultasnya fakultas paling tidak ada nama boleh tapi kalau keluar dari fakultas atau institut itu menjadi wali, tidak bisa. Yang mengwisuda Allah Subhanahu wa taala langsung ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladziina amanu wa kanu yattaqun. ma yahsyallahu min ibadihi ulama. Kasih sayangnya para beliau mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba Sampai di kuburnya pun para beliau masih perhatikan kepada kita. Terlepas daripada pro dan kontra, saya tidak mau berbicara pro dan kontra, realita yang ada. Lihat dari Maulana Maulana Hasanuddin Banten sampai keluar Banten. Luar Banten itu udah bakal ramai masjidnya tanpa Habib Hussein luar Banten. Paling kalau Jumat pantas atau sholat di Jumat tapi setiap hari penuh oleh Zairi berapa bas. Maulana Hasanuddin Banten. Lingkungannya. Orang dagangan ini, dagangan itu macam-macam. Di luar Batang sama. Sampai ke Gunung Jati. Sampai ke Sunan Ampel. Umumnya orang dagangan punya toko yang besar harus di pinggir jalan. Tapi ini tidak di setiap kampung, toko besar-besar di dalam kampung dari mulai ampel gading, ampel gento, udah sampai ampel ampel